Sebagaimana iman, walau kesemuanya adalah iman, berjenjang pula. Sebagaimana kebaikan tidaklah berada pada satu level, walau semuanya adalah kebaikan, demikian juga kefasikan kemaksiatan dan kesyirikan tidaklah berada pada satu level walaupun kesemuanya adalah kefasikan, kemaksiatan dan kesyirikan. Salat maghrib adalah ibadah yang dicintai Allah. Salat rawatib setelahnya pun ibadah yang dicintai Allah. Tapi samakah levelnya antara sholat maghrib dengan sholat rawatib setelahnya? Tidak. Berjenjang. Demikian juga halnya dengan kesyirikan. Walaupun semuanya masuk ke dalam kesyirikan dan seluruh kesyirikan adalah batil dan harus dijauhi dan menghapuskan amalan akan tetapi beliau melihat dua poin yang mana akhirnya kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman kita sekarang kata beliau. Mari kita lihat yang pertama yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu bahwa orang terdahulu hanya melakukan kesyirikan di saat lapang. Adapun di saat masa-masa sempit mereka mengikhlaskan kepada Allah tabaraka wa taala ibadah mereka. Mereka berdoa hanya kepada Allah semata tabaraka wa taala. Di saat sempit datang mereka lupa akan seluruh kesyirikan mereka kepada benda-benda yang mereka agungkan, kepada hal-hal yang mereka keramatkan, kepada luhur, kepada warisan nenek moyang mereka. Mereka lupa. Mereka ingat kepada Allah semata. Dan itu Allah terangkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Adapun di zaman kita sekarang, kata beliau, kita menyaksikan bahwa umat berbuat syirik kepada Allah. Baik di masa lapang maupun juga di masa sempit. Sama saja keadaannya. Di masa lapang dan di masa sempit sama-sama mengadu kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ini ini membuat kesyirikan pada masa terdahulu lebih ringan. Karena hanya ada pada satu sisi. Sisi kelapangan hidup. Sementara kesyirikan yang terjadi pada zaman ke sekarang baik di masa lapang atau di masa sempit. Di masa lapang mencari jimat di masa sempit juga hal yang sama terjadi. Di masa lapang, percaya bahwa kelapangan itu didatangkan oleh benda-benda keramat di masa sempit minta kelapangan kepada benda-benda keramat tersebut. Sementara orang terdahulu di masa sempit mereka hanya ingat kepada Allah taala semata. Baik, ini poin yang pertama. Telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, semoga masih ingat dan segar dalam ingatan kita. Masuk kita kepada poin yang kedua, wal amru tsani. Poin yang kedua, apa yang menyebabkan kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan orang sekarang? Wal amru tsani di halaman 110 dari buku ini atau dalam beberapa pada buku itu 132 dari buku terjemahan Kasbus Syubuhat Annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'inda Allah bahwasanya orang-orang terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu, mereka berdoa kepada sesuatu selain Allah yang mereka minta tersebut adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Mereka berbuat syirik. Mereka sekutukan Allah dengan sesuatu. Namun sesuatu tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah. Imma ambiya boleh jadi kesyirikan mereka itu mereka sekutukan Allah dengan para nabi. Bukankah nabi adalah orang yang dekat dengan dengan Allah? wa imma aulia aulia atau para wali yaitu orang-orang saleh seperti kesyirikannya kaum nabi nabi nuh orang-orang saleh lima nama dari orang-orang saleh kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu asma'unasin salihin lima nama dalam surat nuh tersebut adalah nama-nama dari lima orang yang saleh dari kaumnya. Kita ulangi al-amru tsani, poin yang kedua. Kita ingat poin yang kedua maksudnya poin yang kedua dari pembicaraan bahwa syirik orang sekarang lebih berat daripada syirik orang masa lalu. Bahwasanya orang-orang lalu berdoa kepada selain Allah kepada manusia-manusia yang dekat dengan Allah, dekat di sisi Allah. Mungkin para nabi sebagaimana ahlul kitab dan sebagaimana orang-orang terdahulu kata Rasulullah SAW apabila wafat nabi mereka mereka jadikan kuburan para nabi mereka adalah masjid-masjid tempat sholat sehingga terjadilah kesyirikan di sana. Wa imma awliya boleh jadi yang mereka jadikan sekutu bagi Allah adalah para wali, orang-orang saleh seperti kesyirikannya kaum Nabi Nuh. Mereka beribadah kepada berdoa kepada tiga orang, eh lima orang maaf yang disebutkan dalam surat Nuh. Wad, Yahud, Ya'ub, Suwa Nasr. Lima nama orang saleh. Berarti para wali. Para wali. Wa imma malaikah. Ada juga mereka yang menyekutukan Allah dengan malaikat dan malaikat adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Bal ibadu mukramun. Bahkan mereka yaitu malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan hamba-hamba yang dimuliakan, malaikat. Seperti yang telah pernah kita baca bahwa di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada mereka kepada para malaikat. Apakah benar wahai malaikat? Mereka mereka ini manusia-manusia ini beribadah kepada kalian? Qalu subhanak, malaikat akan menjawab maha suci engkau ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin. Tidak benar itu. Tapi yang benar mereka mengibadati jin. Aksaruhum bihim mu'minun. Mereka banyak yakin dengan jin-jin tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya sekelompok manusia yang beribadah kepada malaikat. Menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan malaikat. Oleh karena itu Allah turunkan ayat Al-Qur'an yang pernah lewat dalam pelajaran kita. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu malaikati aha haula iyyakum kanu ya'budun. Pada saat kami kumpulkan mereka dan kami tanya malaikat-malaikat, benarkah mereka ini menyembah kalian, beribadah kepada kalian? Malaikat bilang tidak. Mereka salah, bukan kami yang mereka ibadati tapi jin. Namun ini menunjukkan bahwa manusia-manusianya meyakini bahwa yang mereka ibadati itu adalah malaikat. Sehingga malaikat ditanya oleh Allah. Sehingga Nabi Isa ditanya oleh Allah di akhirat sebagaimana yang tercantum dan termaktub dalam Al-Qur'an secara tegas nabi, wali, malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Au atau mereka berdoa dan meminta kepada batu-batu. Au asjaran atau pohon-pohon muti'atan lillahi walaysat asiyah yang mana bebatuan tersebut, pohon-pohon tersebut adalah makhluk yang taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Satu kaidah, satu kaidah kaum muslimin bagi yang ingin mencatatnya silahkan. Bahwa seluruh makhluk Allah tidak ada yang berani berbuat maksiat kecuali jin dan manusia. Bahwa seluruh makhluk Allah tabaraka wa taala, sebut apa saja dengan beragam bentuk dan jenisnya dan jumlahnya yang jutaan miliaran triliunan baik yang kecil sampai yang sebesar-besarnya tidak ada yang berani berbuat maksiat kepada Allah kecuali jin dan manusia. Di sini disebutkan batu. Batu tidak pernah berani berbuat maksiat kepada Allah. Batu adalah makhluk Allah dan dia bertasbih. Batu bertasbih. Di masa Rasulullah SAW pernah diperdengarkan tasbihnya batu kepada para sahabat. Di tangan Rasulullah SAW bebatuan itu bertasbih. Di zaman Rasulullah SAW bebatuan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah SAW Nabi berkata kepada batu Mengajak batu berbicara seperti yang terjadi di Gunung Uhud. Ketika di atasnya ada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Gunung Uhud berguncang, bergetar. Rasulullah mengajak Uhud berbicara seraya berkata, "Uthbut ya Uhud, tenang wahai Uhud. Fa inna ma alayki nabiyyun wa siddiqun wa syahidan Tenang wahai Ud, diam. Di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada dua orang syahid. Uhud pun tenang. Ada seorang rasul, ada siddiq, Abu Bakar, ada dua orang syahid yang wafat terbunuh. Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Berarti bebatuan adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Itu yang diinginkan oleh beliau dalam dalam lapas ini, dalam nas ini. Walaupun kemudian batuan itu dibentuk sebagai berhala yang mereka ibadati, mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, batu yang mereka sembah itu hamba yang taat kepada Allah tidak pernah berbuat maksiat. Demikian juga dengan pohon asjaran muti ahlillah. Pohon-pohon adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah. Walaysat asiyah. Tidak berani berbuat maksiat. Seluruh pohon yang ada di permukaan bumi kita pandang. Semuanya hamba Allah yang patuh kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan bertasbih kepada Allah pohon-pohon tersebut. Maka malulah kita yang menyirami pohon di pagi hari sambil berbuat maksiat pohon yang kita sirami sedang bertasbih, kita berbuat maksiat. Malulah kita bersama hewan-hewan ternakan yang ada di rumah kita, di kolam kita, hewan-hewan piaraan yang sah untuk dipelihara, yang ada di rumah kita. Malulah kita kepada mereka, mereka hamba Allah yang taat kepada Allah. Siapa kita? pohon semuanya, semua pohon di permukaan bumi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berbuat maksiat. Di zaman Rasulullah pepohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma yang pernah dijadikan Rasulullah SAW sebagai mimbar untuk khutbah, untuk tausiah. Setelah dibuatkan mimbar dari kayu oleh seorang najar pandai si pandai kayu, tukang. Rasulullah pindah ke mimbar tersebut, terdengar isakan pohon tersebut, batang kurma yang dijadikan selama ini dijadikan mimbar oleh Nabi Muhammad. Terdengar, terdengar tangisannya. Terdengar rintihannya, menangis ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh para sahabat. Rasulullah mendekati pohon tersebut, dipeluk oleh Rasulullah. Berhenti dia menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, andai aku tidak peluk pohon ini, dia akan menangis sampai hari kiamat. Hmm. Berkata Imam Hasan Al Basri, sebuah pohon menangis ditinggalkan Rasulullah SAW karena rindunya kepada Rasulullah SAW. Kita harusnya lebih rindu kepada Rasulullah SAW. Berkata Hasan Al Basri. Implementasinya, kapan kita mengeluarkan air mata ketika kita ingat Rasulullah SAW. Kapan? Buka lembaran sejarah hidup kita. Kapan kita menangis mengingat Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh jadi seorang Muslim, boleh jadi seorang Muslimah tidak pernah dalam hidupnya menangis mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon menangis ditinggalkan Rasulullah. Demikian cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yang setiap hari menyatakan cinta kepada Rasulullah, kita yang setiap hari menyatakan orang yang ingin menegakkan sunnah Rasulullah tidak pernah menangis mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah menangis rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat dengan penuh kerinduan Tidak pernah rindu untuk bersama Rasulullah SAW di surga maka perlu kita introspeksi sejauh mana sebenarnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kembali kita kepada topik pembicaraan kita. Asyjaran, Pohon-pohon. Beribadah kepada Allah. Tidak pernah berbuat maksiat. Itu yang mereka ibadati. Itu yang dibadati oleh orang-orang terdahulu. Nabi, malaikat, para wali, pepohonan, bebatuan. Kalau kita ingin tambahkan, tambahkan matahari, bulan, bintang, laut, api, binatang, kalau di zaman kita sekarang. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ahlu zamanina, kita lanjutkan. Sementara pada zaman kita sekarang orang-orang yang ada di zaman kita sekarang, ahlu zamanina artinya orang-orang yang ada zaman kita sekarang yang melakukan kesyirikan semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas mereka berdoa kepada kepada selain Allah menyekutukan Allah di dalam doanya kepada manusia-manusia di antara manusia-manusia yang sangat fasik. Mereka jadikan tempat manusia yang mereka menyekutukan Allah dengan mereka adalah orang-orang fasik. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور Orang-orang yang mereka minta kepada mereka Orang-orang yang dimintai dari mereka sesuatu Mereka lah orang-orang yang hikayat hidupnya dari mereka dihikayatkan Fujur Maksiat perbuatan-perbuatan yang dosa minat zina mungkin karena zina wasariqa mungkin karena mencuri watarkis salah atau meninggalkan salat wa ghairi dzalik Bukankah benar apa yang dikatakan bahwa beliau apa yang dikatakan oleh beliau pengarang kita bahwa di zaman kita sekarang adanya orang-orang yang berbuat syirik walau tidak semuanya yang mereka sekutukan Allah dengan seseorang manusia adalah manusia-manusia fasik. Tidak sholat, berzina, memakan daging-daging yang haram untuk dimakan, meminum darah, meminum khamar. Ya, dan itu yang mereka katakan kemudian pembawa syariat dan semacamnya. Adanya orang-orang yang kemudian disekutukan dengan Allah meninggalkan salat alangkah banyaknya dinyatakan para wali para wali para wali tapi ternyata nggak nggak sholat Mana ada wali Allah nggak sholat? Nggak ada. Ya. Bohong wali Allah meninggalkan sholat itu bohong. Itu bukan wali Allah. Sekarang kita hukumi kisah yang sampai kepada kita. Saya hanya mengatakan kita hukumi kisah yang sampai kepada kita. Kita tidak tahu akan kebenaran kisah ini tapi datang kepada kita dan di, dipropa, dipropagandakan kepada kita kisahnya seperti itu. Yaitu kisah wali Songo diantaranya Sunan Kalijaga. Begitu kisahnya datang kepada kita. Kita hanya menghukumi kisah itu. Wallahu alam, apakah Sunan Kalijaga seperti itu atau tidak kita tidak tahu. Apakah cerita ini benar atau tidak benar kita tidak tahu. Tetapi kita hukumi sesuatu yang sampai kepada kita ceritanya dan cerita itu dianggap benar oleh masyarakat. Bahwa Sunan Kalijaga berhasil menjadi wali setelah menjaga tongkat gurunya di pinggir kali bertahun-tahun lamanya duduk bersemedi menunggu kedatangan gurunya. Bertahun-tahun lamanya sehingga dari awalnya tidak berjenggot sampai jenggotnya satu jengkal di bawah dagunya. Begitu panjangnya bertahun-tahun untuk menunggu jenggot tumbuh sampai satu jengkal itu butuh waktu bertahun. Hanya duduk menunggu tongkat guru di depan di pinggiran kali. Itu cerita yang sampai kepada kita. Setelah berhasil jadi wali, subhanallah, Berapa tahun lamanya nggak sholat? Langsung jadi wali? Kalau cerita ini sahih, kalau cerita ini benar, maka yang dilakukan Sunan Kalijaga adalah pekerjaan fasik, bahkan menurut sebagian pendapat ulama kafir. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalu dari mana datangnya? Itulah yang menjadikan dia wali Allah dengan tidak sholat menjadi wali Allah? Bukan. Wallahi bukan jadi wali Allah. Menjadi wali syaitan. Bertahun-tahun lagi. Hukumi seperti ini dan seterusnya. Adanya orang-orang yang meyakini wali mereka seperti ini, wali mereka seperti ini, lalu minta mereka minta berkah dan semacamnya, dan wali yang mereka wali tersebut tahu mereka nggak sholat. Kemudian setan datang kepada mereka mengatakan bahwa wali kami bagi mereka solat bukan lagi solatnya kalian biasa. Ia telah sampai kepada jenjang solat yang paling tinggi. Bagaimana? Cukup ingat solat sudah solat. Hmm, mantap. Kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW manusia yang paling bertakwa kepada Allah tetap sholat lima kali sehari dan semalam fardu, ditambah dengan rawatib, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan duha. Walinya cukup ingat sholat sudah sholat. Kalau Rasulullah SAW. Dan belum lama ini mereka-mereka yang mempelajari ilmu tersebut dengan pengakuan mereka, dengan lisan mereka menyatakan kepada kita yang diajarkan ke kami waktu mempelajari ilmu yang seperti ini, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat yang diajarkan kepada kami pada waktu itu apabila seorang hamba beribadah kepada Allah hanya dengan syariat maka dia akan menjadi orang fasik. Ini pengakuan dari orang yang pernah mempelajarinya. Alhamdulillah sekarang sudah meninggalkan semua itu. ia tanyakan kepada kita, bagaimana ini Ustaz? Kami dulu di, di, diajarkan seperti ini. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan syariat, hanya dengan ber, mengandalkan Al-Quran dan hadis, akan menjadi orang fasik. Fala quwata illa billah. Sebuah kaedah apabila tertancap di dalam jiwa seorang muslim dan muslimah, maka ini adalah benih yang akan membuat dia meninggalkan agama Islam. Karena dia akan meyakini hanya dengan Al-Quran dan hadis pasti kita. Berarti kita harus mencari sesuatu yang bukan Al-Quran dan hadis. Pendapat apa lagi yang lebih dahsyat daripada pendapat seperti ini? Oleh karena itu saya nyatakan kepada beliau, wajar kalau orang-orang seperti ini pengajiannya tidak dibuka untuk umum. Mereka tidak akan berani membuka pengajian untuk untuk umum. Mereka akan bersembunyi-sembunyi di dalam ilmu mereka tersebut karena mereka tahu persis apabila itu dikumandangkan di depan umum, semua orang akan marah. Mayoritas orang akan marah. Dan itu ciri-ciri orang sesat. Belajar agamanya diam-diam, nggak boleh orang lain tahu. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aitan nasa yusarruna fi dinihim, fa'lam annahum ala ta'sisi dalalatin." Kalau kalian sudah melihat manusia di dalam beragama diam-diam, sembunyi-sembunyi. Mau beragama, tapi pengajiannya diam-diam. Tidak boleh orang lain tahu. Kita-kita saja yang tahu. Tidak dibuka untuk umum. Tidak siapa yang mau hadir silakan hadir. Siapa yang mau dengar silakan dengar. Bukan seperti itu gaya mereka. Diam-diam. Sekian orang, sekian orang saja. Lalu ditutup dari orang lain, hanya mereka saja. Lalu punya rahasia-rahasia ketahuilah bahwa mereka sedang mendirikan kesesatan. Cocok kali dengan apa yang dikatakan oleh saudara kita tadi. Belum lama ini, belum berlalu satu minggu, dua minggu <clears throat> cerita ini. Dan salah satu yang menunjukkan batilnya aksi bom bunuh diri adalah mereka tidak berani menunjukkan di depan ramai. Ada nggak aksi teroris itu nyata-nyata, terang-terangan? Ayo terang-terangan kita ngerakit bom, ada nggak? Nggak ada, diam-diam, sembunyi-sembunyi, menunjukkan batin. Karena yang hak tidak perlu disembunyikan. Yang hak bicara dibicarakan bagaikan mentari di siang hari. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena mereka bersembunyi-sembunyi dalam agama mereka, Itu salah satu bukti nyata bahwa mereka sedang mendirikan kesesatan. Nah, terlalu jauh kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan. Orang-orang zaman kita mengibadati atau berdoa kepada kepada selain Allah, kepada manusia-manusia yang fasik. Bahkan manusia-manusia yang lebih kufur dari orang Yahudi dan Nasrani. Seperti akidahnya wihdatul wujud. Seperti akidahnya wihdatul wujud. Akidah wihdatul wujud. Persatuan wujud seluruh alam ini adalah Tuhan. Sehingga yang berbicara sekarang menurut keyakinan mereka adalah Rob dan mereka sendiri adalah Rob menurut keyakinan mereka semua yang ada ini adalah Rob satu wujud itu satu wujud dihukumkan oleh para ulama akidah ini lebih sesat daripada lebih kufur daripada akidah Yahudi dan Nasrani karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama akidah lainnya Yahudi dikafirkan oleh Allah karena meyakini Allah bersemayam di tubuh Uzair. Demikian juga Nasrani dikafirkan oleh Allah karena mereka meyakini Allah bersemayam di tubuh Isa. Sementara ahli wihidatul wujud meyakini Allah bersemayam di tubuh seluruh manusia. Mana yang lebih kufur? Hanya pada satu orang hamba nabi lagi. Hanya seorang hamba, wali lagi. Atau kepada seluruh manusia. Yang muslimnya, yang kafirnya, yang taatnya, yang fajirnya. Dan yang mengumandangkan akidah ini. Ibnul Arabi kuburan jadi sembah orang di Syam. yang mengumandangkan akidah Wahdatul Wujud Ibnu Arabi kuburannya diibadati orang di Syam dan dibuatkan kubah besar tempat orang tawaf dan semacamnya manusia-manusia fasik dan sebagian syekh-syekh mereka yang mereka yakini mendatangkan berkah mereka mendatangi sebagai wakil daripada Allah tabaraka wa taala yang mereka ikuti hukum halal dan haramnya adalah syekh-syekh wali-wali yang melakukan kefasikan dalam kacamata syariat. Betapa banyak kita kenal para wali yang memiliki istri lebih daripada empat yang dianggap orang wali, tapi punya istri lebih daripada empat fasik. Karena hanya Rasul yang diizinkan untuk melakukan itu. Selain Rasul, haram untuk memiliki istri lebih daripada empat. Sebahagian kita dengar cerita mereka yang dianggap wali tersebut menikahi dua orang wanita bersaudara, bahkan tiga. Ini pekerjaan fasik. Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad Diharamkan kepada kalian untuk menggabungkan dua wanita bersaudara. Diharamkan hurrimat alaikum di awal ayat. Diharamkan kepada kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di akhir ayat untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara. Yang kakaknya dinikahi, adiknya pun dinikahi, haram hukumnya ilama kata salah kecuali yang telah lalu sebelum ayat ini turun batalkan yang telah lalu biarlah berlalu dimulai lembaran baru dan mereka tetap melakukannya dan kita juga mendengar orang-orang yang dianggap wali dianggap kiai dan semacamnya wal billah kita mendengarkan bahwa sebahagian orang-orang yang demikian tunduk dan patuhnya kepada kiai mereka, kepada wali mereka, kepada orang-orang yang mereka anggap wakil daripada Rob mereka, pewaris Nabi menurut mereka. Apabila terjadi pernikahan seorang pria dan wanita, mereka yakini kalau ingin mendapatkan berkah dalam pernikahan ini, Malam pertama wanita itu harus bersama gurunya. Cerita itu sampai kepada kita dengan jalan yang sahih. Syiah yang telah menghalalkan zina dianggap mereka sebagai wali-wali Allah tabaraka wa taala. Dengan alasan mut'ah mereka. Demikian juga perampokan Merampok dianggap halal kalau itu untuk mendukung kegiatan dakwah mereka. Bukankah ini adalah kefasikan? Lalu kenapa mereka yang kemudian dijadikan wali-wali Allah? Lalu kenapa mereka kemudian yang dijadikan sebagai wakil? Sebagai perantara antara manusia dengan Rabb sebagai orang yang patut untuk dihormati, dimuliakan. Kita lanjutkan. Perkataan Syekh, "Walladhi yu'taqadu fi salih aw alladhi la ya'si." Mithlul khashabi wal hajar dan yang diyakini poin-poin kesyirikan namun diyakini namun poin-poin kesyirikan itu ada pada orang saleh seperti nabi, wali, malaikat atau pada benda-benda yang tidak berbuat maksiat seperti khasyab, kayu, hajar batu, hajar batu, khasyab, kayu ahwan mimman yu'taqadu fi man yushahadu fiskuhu wa fasadu wa yushhadu alaihi wa yushhadu bihi lebih rendah derajat kesyirikannya Apabila kesyirikan itu kepada orang-orang saleh yang benar-benar saleh atau kepada benda-benda yang tidak berbuat maksiat, lebih rendah itu daripada yu'taqadu diyakini atau dilakukan kesyirikan man yushahadu fisquhu pada orang-orang yang disaksikan kefasikannya. Jelas nyata kefasikannya. Wa fasaduhu, jelas nyata rusaknya hancurnya tidak sama dengan syariat wa yushadu alaih disaksikan atasnya yang seperti itu Walaupun kesemuanya, seperti yang kita katakan tadi, masuk ke dalam poin syirik. Dan syirik tidak ada yang baik. Dan semuanya akan mengekalkan orang di dalam neraka apabila sudah masuk ke dalam syirik yang besar. Akan tetapi syirik berjenjang. Seandainya orang saleh, para nabi, para wali, mereka diagungkan bukan dengan cara syirik, mereka pantas mendapatkannya. Betul atau tidak? Betul. Seandainya kita agungkan mereka, tapi bukan dengan cara syirik. Kesalahannya mengagungkan mereka dengan cara syirik. Meyakini sesuatu terhadap kehidupan mereka, terhadap diri mereka, terhadap jasad mereka, sesuatu yang tidak boleh diyakini. Terhadap kemampuan mereka, dan mereka pantas untuk dimuliakan. Para nabi, para wali, malaikat pantas untuk dimuliakan. Bahkan sudah kita bacakan ayatnya tentang malaikat. Bani ibadu mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka pantas untuk diagungkan. Mereka pantas untuk dimuliakan. Mereka pantas untuk dihormati. Tapi bukan dengan jalan syirik. Seandainya kesyirikan orang-orang dahulu dilepas tinggallah pengagungan semata tanpa kesyirikan sah dia. Pantas orang ini untuk mendapatkannya. Pantas seorang nabi untuk mendapatkannya seperti Isa ibn Maryam. Pantas seperti Maryam As-Siddiqah mendapatkannya. Pantas seperti Uzair untuk mendapatkan kemuliaan. Pantas seperti Wat, Suwa, Yawuth, Ya'uq, Nasar. Mendapatkan kemuliaan. Pantas. Pantas para malaikat untuk dimuliakan. Tapi bukan cara dengan cara kesyirikan. yang dihapuskan kesyirikan itu, mereka sangat pantas untuk dimuliakan. Maka umat Islam memuliakan Isa bin Maryam. Umat Islam memuliakan Maryam. As-Siddiqah yang jujur. Lambang daripada wanita yang mensucikan dirinya mereka pantas untuk dimuliakan. Namun, kesyirikan-kesyirikan ahli zamanina, kata beliau, terhadap orang-orang yang kalau dicopot pengagungan dari dengan kesyirikan tadi, tetap tidak pantas untuk dimuliakan. Bagaimana kita akan memuliakan orang yang meninggalkan salat secara syariat? Bagaimana kita akan memuliakan orang yang berzina secara syariat? Bagaimana kita akan memuliakan orang menghalalkan harta orang lain untuk diambil paksa dengan cara yang haram secara syariat? Bagaimana kita akan akan akan memuliakan orang-orang yang seperti itu? Tidak bisa. Orang yang seperti itu tidak pantas untuk dimuliakan. Yang pantas adalah diberikan kepada mereka hukuman kriminal. Mereka pantas untuk dirajam. Mereka pantas untuk dicambuk. Mereka pantas untuk dipenggal lehernya. Itu yang pantas untuk mereka. Lalu bagaimana? Kenapa mereka yang kemudian terpilih menjadi sekutu bagi Allah? Oleh karena itu nampaklah bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan yang sangat hina Manusia menghinakan dirinya kepada manusia hina. Andai manusia menghinakan diri dengan cara yang tidak boleh lagi dilakukan kecuali kepada Allah, itu dia lakukan kepada manusia-manusia mulia seperti para nabi dan para rasul dan para malaikat, Allah tidak ridho itu. Manusia menghinakan dirinya. Penghambaan, penghambaan bagian daripada penghinaan diri. Oleh karena itu kita boleh menghinakan diri kita kepada Allah semata. Apabila itu kita lakukan kepada manusia-manusia mulia, kita menjadi tercela. Lalu bagaimana kalau itu dilakukan kepada manusia-manusia tercela? Apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kesyirikan yang lebih dahsyat. Sudahlah kita melakukan kesyirikan kepada mereka kemudian kita membenarkan tindakan mereka melawan hukum syariat dan kita tutup mata akan kesalahan mereka yang terjadi bahkan kita mengatakan itulah kebaikan fala haula wala quwata illa billah fala wa wala quwata illa billah berapa lapis kesalahan yang terjadi dan beliau nyelis jeli sekali mengatakan bahwa yang seperti ini tidak ada pada generasi terdahulu tidak bertemu pada generasi terdahulu. Tidak bertemu generasi terdahulu yang memuliakan orang-orang bejat. Selalu yang mereka pilih itu orang-orang saleh. Tetapi kenapa di zaman kita telah terjadi kesyirikan? Dan yang terpilih untuk dijadikan sekutu bagi Allah adalah manusia-manusia yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena mereka telah melanggar kesyirikan melanggar norma-norma agama, melanggar ketentuan syariat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dua poin yang mana membuat pengarang kitab dan disetujui oleh para ulama memberikan penilaian bahwa kesyirikan yang terjadi pada umat terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan yang terjadi pada umat kita sekarang. Poin yang pertama, umat dahulu hanya berbuat syirik di masa-masa lapang, kemudian di masa sempit mereka mengikhlaskan kepada Allah Tabaraka wa taala ibadah mereka. Sementara zaman sekarang di masa lapang dan masa sempit sama saja. Bahkan di masa sempit lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Kemudian di poin yang kedua, orang-orang terdahulu membuat kesyirikan kepada orang-orang yang sangat mulia. Nabi, wali, malaikat, atau kepada benda-benda yang tidak berbuat maksiat, benda-benda yang taat kepada Allah, batu, pohon. Namun di zaman kita telah terjadi kesyirikan terhadap orang-orang fasik. Mereka yang kemudian dijadikan sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Maka jelas ini lebih hina, maka jelas ini lebih dahsyat walaupun kesemuanya bersatu dalam koridor syirik yang berbahaya. Namun tingkat bahayanya tentu berbeda, jenjangnya bervariasi. Akhirnya tipuan syaitan berlipat ganda kalau ahlul jahiliyah mereka ditipu oleh syaitan karena orang yang mereka ibadati itu adalah orang mulia. Lalu syaitan pelesatkan mereka. Sementara untuk zaman kita sekarang, sesuatu yang fasik diputar dulu akidah kita mengatakan bahwa itu tidak fasik. Itu adalah sebuah kemuliaan kemudian baru kemudian manusia mulia yang pada dasarnya melakukan kemasikan ini terjadi kepada mereka kesyirikan. Jadi double dia. Dua kesalahan besar. Alangkah banyaknya orang-orang yang meyakini bahwa kefasikan yang dilakukan oleh kiai mereka sebenarnya itulah kebaikan. Namun orang lain tidak tahu katanya. Ilmu mereka belum sampai ke sana. Mereka belum mendapatkan ilmu laduni dan semacamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada kesyirikan dan menjauhkan orang-orang yang kita cintai daripada kesyirikan. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat Isya wa sallallahu wasallam wa baraka wa na'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.